Baik, mari kita buka kitab usul fikihnya. Kemarin kita sudah membahas tentang haram, makruh, mubah, dan seterusnya. Nah, di situ masih ada sebetulnya tambahan soal target, nufur. Itu nanti akan kita bahas pada babnya di halaman yang lain. Sekarang kita langsung masuk ke halaman 13. Nah, halaman 13. Silakan Ustaz Muhsin untuk uh, membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa qala radiyallahu anhu wa anna jami'an. Al-ilm العلم لغة اليقين وافتراها معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع ومعنى المعلوم ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما ولفظ العلم لا يختص بالفقه في مفهومه الاصطلاحي الشرعي بل يشمل الفقه وغيره فالفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم وكذا بالمعنى اللغوي فإن الفقه الفهم والعلم والعلم, المعرفة وهي أعم وضده الجهل وهو تصور تصور ما من شأنه أن يعلم على خلاف ما هو به في الواقع فقيل في تعريفه إنه عدم العلم وهو يشمل البسيط والمركب فأما البسيط فهو كعدم البنا بما تحت الأرضين وأما المركب فهو تصور المعلوم على خلاف هيئته كإدراك معتدلة آدم رؤية الله في الآخرة واعتقاد الفلاسفة بقدم العالم والتعليق الشامل للقسمين أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود أي من شأنه أن يفسد أي ما من شأنه أي ما من شأنه أن يفسد فيدرك إما بأن يدرك أصلا وهو البسيط Au bi an yudrika ala khilafiha. Bi alam. Au imma bi alam yudrik. Ada lam di situ. Ya, ulangi lagi. Imma imma bi an lam yudrik yudrik aslan wa huwa al-basitu. Au bi an yudrika ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'i wa huwa al-murakkab. وسمي مركبا لأن فيه جهلين جهلا بالمدرك وجهلا بأنه جاهل ثم المراد بالعلم علم المخلوق وهو ينقسم إلى ضروري ومكتسب فالأول أن أي الضروري وهو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال وسمي ضروريا لأنه لا يمكن للإنسان دفعه وذلك كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة الشم والذوق واللمس والسمع والبصر فإنه يحصل العلم بمجرد الإحساس بها والثاني أي العلم الحاصل بالاكتساب وهو ما كان موقوفا على النظر والاستدلال وذلك كالعلم بأن العالم بأن العالم حادث والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب والدليل هو المرشد إلى المطلوب وهذا إن المتكلمين وأما إن الأصوليين فالدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب من علم أو ظن فمؤدي النظر والاستدلال واحد والظن هو تجويز الشخص لأمرين أحدهما أظهر من الآخر عنده والطرف الراجح هو الذي يسمى بالظن والطرف المرجوح يسمى بالوهم والشعر تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر لا مزية لأحدهما على الآخر جزاك الله خير أحسنتم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Ahbar kiram di dalam pasal ini al-muallif radhiyallahu taala anhu wa arda wa anna jami'an memaparkan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Karena memang manusia itu punya ilmu pengetahuan ada dua macam. Ada ilmu yang doruri, ada ilmu yang muktamlah. Ilmu yang doruri, ilmu yang kita nggak perlu repot-repot mikir. Secara otomatis siapapun langsung tahu. Jadi dengan apa namanya pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, nah, jadi kita bisa tahu pohon itu hijau, <clears throat> tanah itu coklat, langit itu biru, itu semua pengetahuan. Tapi itu disebut ilmu doruri. Nah, kenapa disebut ilmu doruri? Karena langsung bisa kita pahami tanpa perlu istihad. Nah, jadi kalau api kena tangan, oh panas, air kena badan kita, oh dingin, itu disebut ilmu doruri. Nah, sedangkan ilmu muktadab atau iktisadi, yaitu ilmu yang perlu nabar, perlu pandangan, perlu kecermatan, perlu penelitian, perlu dicari, perlu dituntut, perlu dipelajari. Nah, itu yang disebut ilmu iktisadi. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik di dalam pasal ini Al-Musannif rahimahullah taala memperkenalkan kepada kita maratibul ma'arifah. Tingkatan pengetahuan. Ada yang disebut al-ilm, ada yang disebut al-dhan, ada yang disebut asyad, ada yang disebut al-wahm, ada yang disebut al-jahal, bahkan al-jahal dibagi dua, ada jahlun basir, ada jahlun murakkab. Nah, karena itu untuk mudah memahami ungkapan musonif di halaman ini, saya sudah siapkan yaitu e, data di PowerPoint untuk menjadi pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan diperhatikan. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang dalil syar'i karena ini usul fikih. Dalil syar'i antara qat'i dan dhanni. Karena tadi muallif juga cerita soal dhanni. Nah, oleh karenanya mari kita perhatikan baik-baik. Pertama, kita berkenalan dengan maratibul ma'rifah. Tingkat pengetahuan. Maratibul ma'rifah Tingkat pengetahuan yang pertama yaitu al yakin atau yang disebut al-ilmu. Jadi al-yakin ini disebut juga al-ilm. Boleh disebut al-ilm, boleh disebut al-yakin. Al-ilm itu adalah tingkat makrifah yang paling tinggi. Al-ilm tingkat makrifah yang paling tinggi. Atau disebut juga al-yaqin. Jadi kalau boleh kita artikan, yang dimaksud al-yakin itu adalah keyakinan hukum, karena kita bicara usul fikih berarti bicara hukum dan dari Keyakinan hukum yang mencapai kepastian kebenaran. Artinya mutlak benar. Mustahil salah. Itu yang dimaksud yakin. 100% benar. Mutlak benar, mustahil salah. Nah, yang kedua, yang disebut adon. Dan itu di bawah yakin. Apa maksud adon di dalam ilmu usul fikih? Yang dimaksud dengan adon dalam ilmu usul fikih adalah keyakinan bukan dugaan dan prasangka. Nanti akan kita buktikan dalam ayatnya. Tapi keyakinannya tidak mencapai kepastian. Seperti al-yakin. Jadi bisa kita buat redaksi bahasa Indonesia-nya. Don itu dugaan hukum yang mencapai keyakinan. Atau dengan kata lain, yakinnya lebih besar daripada ragunya. Jadi tingkat yakinnya tinggi. Walaupun masih ada sedikit unsur keraguan. Nah ini disebut abdon. Yang ketiga, asyak. Asyak itu manakala antara yakin dan ragu seimbang. Jadi kita terhadap sesuatu yakin, ragu, seimbang. Tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih besar. Nah ini merupakan dugaan hukum yang sangat lemah. Jadi kalau yakin dan ragu sudah seimbang, berarti dugaan hukumnya tidak meyakinkan. Berarti dugaan hukumnya menjadi lemah, bahkan menjadi sangat lemah. Yang ketiga di bawah syah al-wahm. Al-wahm itu manakala ragunya lebih besar daripada yakinnya. Nah, jadi kalau yakinnya lebih besar daripada ragu namanya don. Tapi kalau ragunya yang lebih besar daripada yakin namanya waham. Sehingga bisa kita sebut di sini bahwa waham itu lawannya don dibdud don. Ada don, ada wahm. Lalu sak di tengah-tengah dia. Nah, jadi wahm itu dugaan hukum yang paling lemah. Jadi kalau tadi sangat lemah, kali ini paling lemah. Kenapa? Karena tingkat keraguannya lebih besar daripada tingkat keyakinannya. Selanjutnya yang kelima, yaitu al-jahlu. Nah, al-jahlu ini dia tidak punya kekuatan apapun, bukan lagi paling lemah. Dia tidak punya kekuatan apapun. Kenapa? Karena al-jahlu ini mutlak ragu. Kalau tadi al-yakin, nah itu udah mutlak benar, mutlak yakin. Nah kalau ini kebalikannya. Makanya al-jahlu itu jiddul yakin, jiddul ilmi. Nah, karena al-ilmu itu disebut juga al yakin Nah, al-jahlu ini dibagi dua. Ada al-basir, ada al-murakkab. Nah, jahlun basit itu yang bagaimana? Jahlun basit itu tidak tahu apa-apa. Dia tidak paham. Kalau ditanya apa sih isi perut bumi ini di dalamnya? Wallahu a'lam. Itu jahlun basit, memang dia nggak tahu. Jadi artinya jahlun basit itu ada ilm. Dan orangnya ngaku kalau dia dia nggak tahu. Itu namanya jahlun basit. Tapi kalau jahlun murakkab ini dia tidak tahu tapi sok tahu mengeluarkan satu ungkapan yang ternyata kebalikan daripada faktanya. Contoh, dia ngotot mengatakan air hujan itu panas. Nah, ini namanya goblok murokat. Kenapa goblok murokat? Ya jahilnya kan kelewatan. Nah, ini jahilnya udah betul-betul kelewatan. Karena diungkapkan ternyata bertentangan dengan wakil. Nah, ini disebut jahlun murokat. Jadi dia tahu kebalikan dari kenyataan. Nah, kalau al dia memang nggak tahu. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa, itu disebut jahlun basir. Tapi kalau dia sudah tidak tahu, sok tahu, udah gitu akan diungkapkannya bertentangan dari wake, itu disebut jahlun murakab. Nah, anda sering dengar apa itu jahlun murakab, jadi sekarang kita tahu apa makna daripada jahlun murakab. Nah, karena saat ini kita belajar usul fikih, maka tingkatan makrifat ini harus kita pandang dari segi mana yang boleh dijadikan sebagai dalil syar'i. Ternyata yang boleh dijadikan untuk dalil syar'i hanya yang yakin dan don saja. Sedangkan sab wa dan al-jahlu laisa bidalil syar'i. Tidak boleh layajus, tidak boleh. Kita menjadikan sab, waham, dan jahal sebagai dalil. Yang boleh jadi dalil dalam syariat hanya yang yakin dan don saja. Kalau nah, tolong itu diingat. Makanya nanti yang nomor 5 udah udah nggak perlu kita dalami lagi tuh. Nah, yang perlu kita dalami hanya nomor satu dan nomor dua saja. Kenapa? Karena dua inilah yang berkaitan dengan bagaimana kita nanti menggali hukum dari sumbernya. Nah, kesimpulannya, nilai dalil syar'i, nilai dalil syar'i, maksudnya yang bernilai, yang punya nilai dalil syar'i dari lima tingkatan pengetahuan hanya ada dua. Yang pertama yakin, yang kedua don. Nah itu kesimpulan pertama kita. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah kita sekarang mau perkenalan dengan makna don. Nah, tadi saya bilang don itu dalam ilmu usul fikih maknanya bukan dugaan, bukan prasangka, Nah, jadi don itu punya makna lain. Mana dalilnya? Mari kita lihat. Makna don. Don itu punya dua makna. Yang pertama, keyakinan atau mengetahui. Yang kedua, prasangka atau dugaan. Dari mana kita mengatakan don itu bermakna keyakinan? Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 46. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un yadunnuna annahum mulaku yadunnun yadunnun di sini dinyatakan dan orang-orang yang mengetahui atau meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Yatunnun di sini bukan menyangka, bukan menduga. Yatunnun di sini artinya yakin, tahu. Ya, makanya dalam tafsir-tafsir para ulama nggak ada ayat ini yang mengartikan yatunnun di sini menduga. Tidak. Dan orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka juga yakin kalau mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zon di sini artinya yakin. Yang kedua, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 118. Allah menyatakan wa dhannu alla marja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka tahu ketika itu nanti di hari kiamat mereka semua tahu tidak ada tempat berlindung uh, untuk lari daripada Allah. Tidak, ada, tidak ada tempat berlindung selain Allah ketika itu. Nah, John di sini mereka tahu, bukan menduga, bukan prasangka, bukan menyangka. Nah, dua ayat ini menjadi dalil, ternyata John itu artinya bisa dugaan, bisa juga yakin atau tahu. Nah, sekarang John juga kadang-kadang berarti prasangka. Nah, itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina aman istanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'da dhanni ismun. Dhann di sini prasangka. Dhann di sini dugaan. Jadi beda dengan dhann yang tadi. Nah, begitu juga firman Allah dalam surat An-Najm ayat 28 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi Nah, di sini dinyatakan tidaklah mereka itu memiliki ilmu tentang hal tersebut. Sesungguhnya yang mereka ikuti hanya dugaan dan sesungguhnya dugaan itu nggak punya arti apa-apa bagi yang hak. Nah, dalam dua ayat ini don berarti dugaan dan prasangka. Nah, ini sengaja saya sampaikan, jangan sampai nanti bingung. Kok kami belajar usul fikih Ton itu disebut yakin. Padahal waktu kami buka kamus, Ton itu dugaan. Ton itu prasangka. Nah, kok dalam ilmu usul fikih disebut yakin? Nah, makanya saya jelaskan di sini. Ternyata Ton dalam bahasa Arab artinya bisa menduga, bisa mengetahui. Artinya bisa berprasangka, bisa juga berkeyakinan tergantung uslub susunan kalimat pemakaiannya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu, kembali kepada pelajaran usul fikih bahwa don yang kita maksud adalah dugaan uang yang meyakinkan. Bukan dugaan atau prasangka yang lemah. Dia dugaan, tapi kuat meyakinkan hampir mendekati al-yakin atau al ilim Ini dulu kita clearkan supaya pelajaran berikutnya kita tidak bingung lagi soal don. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang kekuatan dalil syar'i. Baik, saya mau tanya lagi. Tadi saya katakan ada lima tingkatan pengetahuan. Yang boleh jadi dalil syar'i berapa? Apa dan apa? Yakin dan itu. Hanya dua. Nah, sekarang kita mau tahu sejauh mana sih kekuatan yang dua ini. Nah ini judul halaman ini. Kekuatan dalil syar'i. Artinya kita ingin mengukur kekuatan al-yakin dan kekuatan al Nah untuk al-yakin dan abdam ini masing-masing punya kekuatan dalil. Kekuatan al-yakin disebut al-qat'i. Jadi kalau Anda dengar dalil qat'i, maksudnya dalil yakin. Kalau Anda suka dengar orang bicara dalil qat'i, maksudnya dalil yakin. Nah, yang kedua yaitu dalil doni. Karena dasarnya don, maka dalilnya disebut dalil doni. Jadi ada dalil qat'i, ada dalil dhammi. Selanjutnya, dalil qat'i adalah keyakinan yang pasti. Sedangkan dalil dhammi, dugaan kuat yang meyakinkan. Apa bedanya? Bedanya, qat'i yang yakin dan pasti, haram umat Islam untuk berbeda pendapat di dalamnya. Tidak boleh ada perbedaan. Pokoknya kalau dalilnya sudah pasti, apapun madhab Anda, Anda ikut imam yang manapun, harus tunduk kepada dalil yang pasti. Tidak boleh ditolak. Sedangkan dalil Zonni, ini masih boleh. Umat Islam berbeda pendapat. Nah, makanya disebut Zonni. Jadi walaupun dia itu kuat, meyakinkan, tapi kadang-kadang masih kurang diterima oleh orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bisa jadi dari kita kuat, dari dia lemah. Tapi dalam konsep ini diperkenankan untuk berbeda pendapat. Itulah beda koti dan zoni. koki nggak boleh beda. Zoni masih boleh beda. Nah, atau dalam kata lain, koki mutlak benar. Sedangkan zoni relatif. Tapi tingkat benarnya lebih tinggi. Jadi jangan nanti mentang-mentang dikatakan relatif, tahu-tahu Anda menjadi ragu dengan dalil-dalil zonni. Enggak begitu. Dalil zonni wajib kita pegang, wajib kita yakini. Karena kemungkinan benarnya 99%. yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Sedangkan yang koti 100% sudah tidak ada celah lagi untuk diragukan. Baik. Sekarang dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa koti lebih meyakinkan daripada don doni. Kesimpulannya itu aja. Tapi dua-duanya tetap menjadi dalil, yaitu menjadi e, satu kekuatan untuk menunjukkan kepada suatu hukum. Kita lanjutkan. Sekarang kita mau tahu nilai argumentatif dalil. Kita tahu sumber dalil dalam Islam itu ada Al-Quran dan ada As-Sun, sunnah nah, sekarang mari kita tarik bagaimana nilai kotidon ini tadi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan baik-baik. Kita mesti jelas di sini bahwa nilai argumentatif dalil sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran dan al sunnahnya kita masuk ke dalam rumusnya dulu. Perhatikan baik-baik rumus berikut. Nilai argumentatif dalil dari segi hanya dua yang diukur. Pertama dari segi subut atau dari segi urut disebut. Yang kedua dari segi adilalah apa yang dimaksud suhud? Yaitu bagaimana dalil itu sampai kepada kita. Bagaimana? Oh, dalilnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sampai kepada kita? Oh, dalilnya hadis. Bagaimana itu hadis sampai kepada kita? Itu namanya subuh. Atau boleh diubah menjadi wurud. Sama aja. Kadang-kadang ada kitab yang pakai subuh, ada kitab yang pakai wurud, Nah, subut dari kata sabata yang sebutu. Nah, sedangkan kalau urut dari kata warada. Nah, nah jadi di sini perhatikan. Dalil itu kita selidiki dulu, kita periksa dulu. Oh, ada dalil nih. Dalam suatu masalah. Kita periksa dulu di dalil. Bagaimana itu dalil sampai kepada kita. Nah, nanti hasil pemeriksaannya ada dua kemungkinan bisa mutawatir, bisa ahad. Cuma dua aja Al-Quran sampai kepada kita lewat jalan mutawatir. Hadis sampai kepada kita ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah ini yang kita periksa. Jadi satu masalah di dalilnya apa? Oh dalilnya ayat Al-Quran. Berarti sebutnya mutawatir. Oh dalilnya hadis yang tidak mutawatir berarti dalilnya sumbernya ahad. Nah ini yang mesti kita pahami dan cermati. Jika dalil tersebut sampai kepada kita melalui jalan mutawatir, seperti dalil Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, maka tubuh tersebut disebut koti. Jadi kalau dalil tersebut sampai kepada kita lewat jalan mutawatir, oh dalilnya ayat Al-Qur'an. Berarti subutnya koti. Oh dalilnya hadis mutawatir. Berarti nilainya koti. Oh ternyata dalilnya hadis ahad. Tidak ada ayat Qur'an. Tidak ada hadis mutawatir. Dalilnya hadis ahad. Maka nilainya menjadi doni. Jadi untuk kita tahu mana peti, mana doni, kita mesti tahu dalilnya. Kita periksa dulu satu-satu. Jadi kalau dalilnya itu sampai kepada kita mutawatir, ya dia peti. Kalau tidak mutawatir berarti dia don. Doni artinya peti, mutlak benar, pasti benar, tidak boleh kita tolak. Tapi maksudnya doni, ini dugaan kuat yang sangat meyakinkan, tapi tidak mencapai kepastian. Nah sekarang dilalah. Apa yang dimaksud dilalah? Maksud dilalah bagaimana dalil tersebut cara menunjukkan kepada hukum. Itu dilalah namanya. Bagaimana cara dia menunjukkan kepada hukum? Apakah dengan monotafsir Monotafsir artinya makna tunggal. Tidak ada makna lain. Atau sebaliknya. Dia dipahami secara multitafsir. Artinya maknanya banyak, tidak satu. Ini disebut dilarang. Jadi yaitu bentuk tafsir pola pemahaman suatu dalil. Kenapa ini mesti kita tahu? Sebab kalau petunjuk tadi monotafsir, cuma satu maknanya. Tunggal, maka nilainya koti. Tapi kalau maknanya banyak, beragam, multitafsir, tafsir, multi takwil, maka nilainya doni. Nah, tolong dipahami, ini rumusnya. Dalil, kita baca suhudnya bagaimana sampai kepada kita. Kalau mutawatir dia pasti, kalau ahad dia sunni. Dalil bagaimana menunjukkan kepada suatu hukum. Apakah dengan satu makna atau dengan banyak makna. Kalau dia tunjuk, menunjuk kepada suatu hukum dengan satu makna, nah, berarti dia qat'i. Tapi kalau banyak makna, berarti dia zonni. saya. Kita lanjutkan. Sekarang langsung kita masukkan ke sumber hukum. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua sumber hukum Islam. Mari kita lihat. Ada Al-Quran. Perhatikan. Ada As-Sunnah. As-Sunnah. Nah, Al-Quran pasti mutawatir. Nggak ada Al-Quran yang nggak mutawatir. Makanya kemarin waktu mendefinisikan Al-Quran ingat apa tambahannya? Wawa tola ilaina bintawaturi. Ingat dong. Al-Quran itu sampai kepada kita dengan muta mutawatir. Maka itu Al-Quran seluruh ayat. Dari awal sampai akhir pasti mutawatir. Pasti. Sedangkan hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Tidak semua hadis mutawatir. Jangan lupa Al-Quran semua mutawatir. Tapi hadis tidak semua mutawatir. Itu dari segi samping. Tapi dari segi tafsir, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, ada yang satu makna, ada yang banyak makna. Maka itu kita lihat di sini. Al-Quran dari segi subut dan dilalah. As-Sunnah mutawatir dari segi subut dan dilalah. As-Sunnah akad dari segi subut dan dilalah. Maka di sini kita lihat. Al-Quran dari segi subut karena mutawatir mutlak qat'i dari segi tubuh. Tapi Al-Quran dan segi dilala ada yang pasti, ada yang zonni. Karena dalam ayat Al-Quran ada gaya ayat tafsirnya ulama berbeda. Tidak semua ayat tafsirnya satu. Kalau yang tafsirnya satu, pasti. Kalau yang tafsirnya lebih dari satu, maka zonni. Maka itu Al-Quran itu dari segi subut 100% pasti. Tapi dari segi dilala ada yang pasti, ada yang doni. Sekarang hadis. Mutawatir dari segi subut sama dengan Al-Quran. Tidak diragukan. Mutlak koti. Tapi dari segi dilala ada yang monotakwil makna tunggal, ada yang multi takwil, banyak makna. Yang demikian, maka berarti hadis mutawatir ada yang peti, ada yang dhanni. dan segi dilalahnya. Dan sekarang hadis ahad. Dari segi subut, dhanni. Karena dia tidak mutawatir. Lalu bagaimana dari segi dilalah? Ternyata dari segi dilalah sama seperti tadi. Ada yang koti, ada yang doni. Saudara, sebetulnya ini pelajaran usul fikih. Tapi ini justru menjadi dasar usul din. Jadi kalau nanti kita belajar akidah usul din, kalau kita mau tahu mana aliran sesat, mana aliran tidak sesat, pakai ini juga. Rumusnya sama. Sebetulnya ini berangkat dari rumus usul di Dia menjadi bagian daripada usul di. Nanti akan kita pelajari pada babnya. Sama, hanya penjelasan yang berbeda. Nah, sekarang setelah Anda tahu ini, mari kita lihat bagaimana yaitu tentang koti dan zoni nah, menyangkut daripada urusan usul dan guru Perhatikan baik-baik. Satu, jika dalil ada satu masalah nih. Dalilnya dari segi subut dan dilalah sama-sama koti. Koti ketemu koti. Koti ketemu koti. Jadi dalilnya dari segi subut koti, dari segi dilalah koti. Kalau ini yang Anda dapat, maka ini pasti pasti masalah usul. Pasti masalah usul. Usul di masalah akidah yang sangat mendasar, yang tidak boleh berbeda. Pasti. Dalilnya pasti ayat Al-Quran. Sebutnya. Dilalahnya monotafsir. Tafsir tunggal. Maka dia pasti menjadi masalah usul yang umat Islam dan para ulama tidak boleh berbeda. Apapun madhabnya, tidak peduli. Mau ahlu sunnah, mau di luar ahlu sunnah, tidak boleh beda di dalam usul. Yang kedua, jika ada masalah, dalilnya dari segi tubuh dan dilala sama-sama sendiri. -sama Sebutnya doni karena hadis ahad. Dilalahnya doni karena multi takwil. Maka doni ketemu doni pasti jadi masalah buruk. Tidak mungkin menjadi masalah usul. Yang ketiga, jika suatu masalah subutnya qat'i. Dalilnya zon, dilalahnya zonni. Subutnya qat'i. Ayat Al-Quran. Tapi multi tafsir. Tidak satu tafsirnya, banyak tafsirnya. Sehingga di sini qat'i ketemu zonni. Maka pasti menjadi masalah buruk Mustahil menjadi masalah usul. Yang keempat, jika dalil subutnya doni, subutnya doni hadis ahad, tapi dilalahnya qat'i. Dia monotafsir, monotakwil, tafsir tunggal. Maka di sini begitu doni ketemu qat'i pasti menjadi masalah puru kalau dalam urusan tinggi. Tapi kalau dalam urusan akidah, ini ulama berbeda. Ada yang menganggap ini tetap usul. Nah, karena sekarang kita lagi bicara fikih, saya ambil yang fikih dulu. Tapi kalau bicara akidah, ada yang berpendapat paling bawah itu usul. Tapi sebetulnya yang paling tepat, yang paling bawah itu usul madhab. Bukan usul di, Bukan usul Islam. Itu nanti akan kita bahas pada pelajaran akidah. Nanti pelajaran akidah keluar lagi ini bagian begini keluar lagi nih, cuman beda penjelasan. Nah, nah sekarang untuk lebih jelas, saya berikan contoh, perhatikan. Contoh langsung, real, konkret. Satu, dalil yang subut dan dalalahnya sama-sama koti. Contohnya firman Allah yang berbunyi, Aki sholat. Saya tanya, Aki sholat hadis atau ayat Al-Quran? Berarti ahad atau mutawatir? Berarti kalau mutawatir tubuhnya doni atau koti. Baik, nah, saya mau tanya. Akhirus sholat itu maknanya apa? Dirikanlah sholat. Sepakat tidak ulama? Apa ada perbedaan? Nah, berarti dari segi bila'a saya tanya, multi tafsir atau monotafsir? Monotafsir. Tafsirnya banyak atau tunggal? Tunggal. Jadi kalau maknanya tunggal, artinya tunggal, maka berarti dari segi dilalah dia ini doni atau koti. Berarti koti ketemu koti. Karena koti ketemu koti, dia menjadi masalah usul. Yang tidak boleh ada yang berbeda pendapat, saudara. Makanya kalau ada yang berbeda pendapat mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini kopi. Mazhab apapun harus tunduk. Karena ini tidak ada perbedaan. Kira-kira jelas tidak? Baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua, subut dan dalalahnya sama-sama zombie. Contoh, Nabi bersabda, Ikra'u Yasin ala mautakum. Ini hadis. Ikra'u Yasin, bacalah Yasin, surat Yasin, ala mautakum. Saudara, ini hadis sebutnya Zomni, karena hadis ahad. Ini hadis bukan mutawatir, hadis ahad. Nah, saya tanya, kalau ahad kopi atau doni? Doni. Sebutnya doni. Hadis ini ulama berbeda mengartikan. Sebagian mengatakan ikra'u yasin ala mautakum bacalah yasin ah, untuk siapa? Mautakum untuk orang yang sudah mati di antara kamu. Tapi sebagian lagi mengartikan mautakum di sini yang sekarang bukan yang sudah mati. Jadi sebagian ulama mengatakan mauta di sini yang sudah mati. Sebagian lagi mengatakan yang lagi seka, sekarang. Baca yakin lagi sekarang, bukan sudah mati. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Sekarang baca, sudah mati pun boleh tetap dibacakan. Karena Nabi mengatakan pun. Pertanyaan saya, berarti di sini satu makna atau lebih. Apa ada kesepakatan dalam makna? Nah, baik, saya mau tanya. Kalau satu dalil, maknanya lebih dari satu, itu berarti multi takwil atau monotakwil. Multi takwil. Kalau dia multi takwil, saya mau tanya, berarti dia qat'i atau zonni? Berarti hadis ini dilalaknya juga doni. tubuhnya doni karena hadis ahad. dilalaknya juga doni karena multi takwil. Multi makna. Lebih dari satu. Karenanya ini masuk masalah furu. Bukan masalah usul. Enggak apa-apa ulama berbeda, saudara. Yang yakin, baca yakin ada buat mayat, baca yang yakin baca yakin itu hanya untuk para sekarat, silakan. Nggak usah diributkan. Karena ini masalah huruf, nggak apa-apa umat Islam berbeda. Yang ketiga, contoh dalil yang subutnya koti tapi dilalahnya koni. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Salah satunya adalah Aulamat tumun nisa. Yang membatalkan wudhu salah satunya adalah al lamas tumun nisa. Saya tanya, ini hadis atau ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran. Berarti ahad atau mutawatir? Berarti dari segi tubuhnya beni atau peti, peti subut. Nah, tapi saya mau tanya yang berikutnya. Ayat ini diartikan oleh ulama berbeda. Imam Syafi'i mengartikan tumun nisa itu menyentuh perempuan, kulit ketemu dengan kulit. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan tumun nisa menyentuh perempuan maksudnya bersetubuh, jima. Jadi yang satu bilang menyentuh biasa, yang satu bilang menyentuh dalam arti jima, hubungan intim. Nah pertanyaan saya berarti ayat ini monotafsir atau multitafsir. Multitafsir. Kalau multitafsir berarti nilainya koti atau soni. Soni. Berarti subutnya koti, dilalahnya soni. Ini pun termasuk masalah furu. Bukan masalah usul. sepakat itu ulama. Tidak ada perbedaan. Nah, baik. Sekarang yang keempat dalilnya dari segi subuh dan tapi dilalahnya qat'i dilalahnya qat'i contoh ada hadis berbunyi begini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi hatta yufariqa dunya dulu Nabi membaca doa kunut dalam salat subuh sampai wafat meninggal dunia. Ini hadis-hadis ahad, bukan mutawatir. Nah yang saya tanya, kalau hadis ahad berarti nilai subut dulu subutnya dulu. Qat'i oh, iya, atau doni? Doni. Subutnya doni. Tapi Anda lihat kata-katanya. Nabi baca kunut dalam sholat subuh sampai mati. Itu kira-kira maknanya bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Berarti apa bisa diartikan Nabi nggak pun? jadi bisa. Jadi kalau baca begitu, ya artinya cuma satu. Bahwa Nabi baca kunut di sholat subuh sampai Nabi meninggal. Titik. ya ada arti lain. Nah, tadi saya tanya, kalau artinya cuma satu, berarti multi takwil atau takwil. Oke, okay, kalau dia mau takwil berarti dari segi di dalam dunia seperti dilarangnya seperti jelas. cuma tubuhnya doni. Ini juga termasuk masalah puru dalam urusan tinggi. Tapi kalau dalam urusan akidah, ini ada perbedaan pendapat. Ini bisa menjadi usul madhab. Nah, saya tidak mau bahas sekarang. Itu nanti bidangnya di akidah. Tapi kurang lebih rumusannya mirip sama Nah, sehingga kalau Anda sudah kuasai ini, nanti mempelajari usul furuk dalam soal akidah akan lebih mudah lagi. Nah, kesimpulan dari sini kita lihat. Kalau sudah begitu, maka ada usul, ada furuk. Apa itu usul? Mari kita lihat. Usul itu ialah pokok-pokok ajaran agama Islam yang sangat prinsip dan mendasar, baik dalam masalah akidah, syariat maupun akhlak. Sehingga berbeda dalam usul adalah penyimpangan. Insyirah wajib diluruskan. Adapun furuddin adalah cabang-cabang ajaran agama Islam yang sangat penting tapi tidak prinsip dan tidak mendasar. Baik itu dalam masalah akidah, syariat maupun akhlak. Dan berbeda dalam furuddin adalah ikhtilaf. Khilafiyah yang diizin dan dibolehkan. Karenanya harus disikapi dengan toleransi dan saling menghargai. Nah karena ini sudah menyangkut usul dan furudin yang lebih luas, nanti akan kita bahas pada pelajaran akidah. Adapun usul fisiknya cukup sampai di sini dulu. Baik, tahu Sayyidina Abu Bakar ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang tidak paham? Tahu Sayyidina Umar? Silakan. Tahun Sayyidina Utsman. Silakan. Ada satu, dua. Oh, di sana. Ya, silakan. Dalam usul fikih kita sudah tidak perlu lagi ilmu pembedaan. Sebab dalam usul fikih sudah dipaten bahwa don dalam usul fikih adalah keyakinan mengetahui. Jadi kita tidak bicara lagi soal don, dugaan dan prasangka. Kita tidak main lagi di bahasa. Kita main di terminologi. Jadi kalau Anda baca kitab usul fikih disebut ini dalil don. Mutlak maksudnya adalah don yang kita bahas barusan. Nah, jadi tinggal Anda lihat Anda sedang baca kitab apa. Tapi kalau Anda sedang baca tafsir, ya tafsir dijelaskan. Mana zonnya prasangka, mana zon mengetahui. Jadi dalam ilmu usul fikih, Anda nggak perlu repot-repot lagi nyari. Ini zon prasangka atau zon apa e, mengetahui. Nggak ada urusan itu lagi dalam usul fikih. Justru yang saya jelaskan, kata zon dalam usul fikih adalah dugaan kuat yang meyakinkan. Titik. Jangan pernah diartikan prasangka. Paham? jadi jangan jangan mengundang kebingungan sendiri, jangan. Jangan terulis cara kebedaan aja. Dalam ilmu usul fikih nggak ada, ada nggak itu untuk untuk membedakan. Oh ini tuan begini, ini tuan begini, tidak ada. Ilmu usul hanya dipaten. Jadi kalau ibarat dolar yang turun naik itu kursnya langsung dipaten. Pokoknya satu dolar seribu rupiah, gitu. Nah, udah nggak boleh diganggu kuda. Ini dipaten oleh ilmu usul usul fikih. Nah, karena kita bicara usul fikih, kalau Anda mendengar kata don dalam usul fikih, jangan sampai Anda bimbang. Wah ini kata ulama cuma condongan. doang. Nah ini yang belajar usul fikih. Nanti baca kita usul fikih. Dalil kunut subuh adalah don. Karena dia nggak belajar usul fikih, oh dalilnya don. Dugaan, prasangka, nggak kuat, tidak bahasa don nih, iya, Nah ini ini karena dia nggak belajar ilmu usul tinggi. Tapi orang yang belajar usul tinggi, dalil kunut dalam sholat subuh adalah tak mantap, sudah. Selesai. Nah, begitu bagian daripada dalil. Nah, jadi hati-hati. Kan kemarin saya sudah sampaikan di sini. Apa ilmu yang kita pelajari ada istilah. Ada mustalah. Anda belajar tinggi ada istilah. Anda belajar apa hadis ada istilah. Anda belajar usul juga ada istilah. Silakan saung Sayyidina Ali. Saung Sayyidina Hasan tanpa saung عدم تسليم الآن هو اقترحوا تغيير المادة إلى الصباح أحسن في تركيز أنا الآن والصرفيين في الصباح كله في الصباح من الصبح على احسن الصباح وهذا وصبيه تغير تغير تغير تغير هنا ده أسور أسور في جميع الروم من ده أديان كثير يعني أنت سياحا لو بس سياحا Dari sekarang kita ada berapa pelajaran? Ada enam. Yang paling sulit yang mana? Hah? Tapi kalau paling pagi ya. Hah? Ada yang paling sulit? Ada yang bilang usul gigi ada yang bilang berlain. Akhirnya, saya sengaja akhirnya ditaruh pagi karena akhirnya yang paling mendasar tapi memang pembahasannya lebih ringan kalau akidah. Saya nah, kecuali kalau ilmu kalam. Kalau ilmu kalam pembahasannya ruwet. Tapi kalau ilmu akidah agak ringan. Saya hadis agak ringan juga. Dipindah siap. Begitu. Jadi usul tinggi pertama. Baik. Terus ulum eh, ulumul Quran agak ringan. Baik, itu cuma mengenal istilah-istilah saja. Berarti para itu usul tinggi tidak bagi. Oh sore. Cuma usul fiji jam jam delapan sampai jam sembilan. Habis usul fiji akidah ya seperti biasa akidah ulumul Quran ulumul hadis hanya usul fiji dipindah ke pagi Baik. usul fiji kita pindah ke pagi khair usul fiji bersama di hisab ula di hisab ula usul fiji. Ya. nah, Gimana? ya? dengarkan ini pertanyaan. Ya, jadi begini. Hadis ahad selama dia sahih wajib dijadikan dalil dan itu semua mata ahlu sunnah sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Wajib dijadikan dalil. Makanya kan tadi saya katakan, yang John itu termasuk yang ahad dia termasuk dalil syar syar'i. Jadi yang namanya hadis ahad, selama dia sohi, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, wajib jadi dalil. Baik dalam akidah, syariat maupun akhlak. Tapi memang di kalangan kelompok tertentu seperti kalau tidak salah Hizbut Tahrir. Kalau tidak salah. Mereka punya prinsip yang saya pernah tahu, yang ada di luar sana. Hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil untuk akidah. Kalau buat syariat wajib dijadikan dalil. Kalau buat akhlak wajib dijadikan dalil. Tapi dalam akidah tidak boleh dijadikan dalil. Tapi sepengetahuan saya tidak setiap Orang yang ada di Hizbut Tahrir punya pendapat semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, terlepas daripada soal Hizbut Tahrir, pendapat semacam ini ditolak oleh ahlus sunnah wal jamaah. Sebab kalau pendapat ini diterima, banyak masalah akidah kita tolak. Contoh, masalah mizan, masalah sirat, kemudian masalah ada bergabat, siksa kubur. Itu hadis eh, eh, siksa kubur ada dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan munkar nakir itu ahad hadisnya. Nah makanya di kalangan di kalangan sebagian hizbut tahrir yang berprinsip sedemikian rupa, mereka nggak terima ada pertanyaan munkar nakir. Maka mereka nggak ada itu munkar nakir dalam kubur untuk pertanyaan seperti itu. Alasannya karena hadisnya ahad. Tapi bagi ahlu sunnah, walaupun hadis ahad, selama sohih tidak doif, wajib dijadikan dalil untuk akidah. Makanya ahlu sunnah beriman bahwa soal munkar wa nakir hakun. Bahwa pertanyaan munkar dan nakir adalah hak, benar, ada. Nah, maka itu ini ini eh, kita mesti tahu bahwa ahlu sunnah itu mewajibkan setiap pengikutnya, setiap muslim untuk menggunakan hadis ahad sebagai dalil. Kan selama toh, sahih. Syaratnya selama sahih. Nah, kalau kalau apa namanya kalau hadis dhaif buat akidah nggak boleh. Nah, tapi buat ilmu akmal boleh. Nah, tapi dalam kawan-kawan kita yang ada di Hizbut Tahrir sebagian mengatakan wah hadis ahad nggak boleh buat akidah. Nah, alasannya apa? Alasan itu tadi dijadikan alasan karena don. Hadis ahad itu kan don. Nah, sementara akidah itu nggak boleh pakai don. Nah, di sini ada kesalahpahaman. Mereka pikir don itu dugaan. Mereka pikir don itu prasangka. Memang untuk akidah nggak boleh berprasangka, nggak boleh menduga-duga. Makanya tadi saya jelaskan, zon yang dimaksud bukan dugaan, zon yang dimaksud yakin, tahu, mengerti. Hanya saja kita tidak boleh mengkafirkan yang menentang, uh, yaitu yang menentang keberadaan daripada uh, mungkar nasir. Nggak boleh. Kita katakan mereka sesat, bukan aku sunnah, tapi nggak boleh kita kafirkan. Nah, bahkan untuk kita sesatkan pun sebaiknya kita hindarkan itu kata-kata. Tapi yang jelas mereka bukan ahlus, bukan ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah wajib menggunakan hadis ahad selama sahih sebagai dalil. Baik dalam akidah, syariat maupun akhlak. Saya rasa cukup pelajaran kita hari ini. Jadi mulai besok, insya Allah kita belajar jam 8. Dan jam pertama adalah pelajaran usul, usul fisik. Sedangkan siangnya kita belajar jam 3. Baru tetap pada jamnya. Dan untuk hari ini kita kumpul jam 3 nanti. Nah, insya Allah. Jadi mulai jam 3 nya mulai berlaku hari ini jam 3 kita sudah kumpul di masjid ini dalam keadaan punya wudhu. Kita periksa PR paroidnya, kemudian kita sholat asar, dan kita lihat nanti waktu yang ada. Ada waktu lanjutkan dengan tagopa. Kalau umpamanya waktu meriksa agak panjang, eh, tagopa kita tunda untuk besok. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan udah uh, azan belum ini? Silakan kalau sudah petugas azannya untuk azan.